Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Qasasul Ambia, kisah-kisah para nabi. Pada malam hari ini insya Allah kita membahas tentang kisatu nabi nabiina Nuhin alaihi salam. Kisah tentang nabi kita Nabi Nuh alaihi salam. Semua nabi adalah nabi kita. Kisah tentang Nabi Nuh ini banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan termasuk kisah yang cukup panjang penjelasan-penjelasannya di dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Nuh ini di beberapa surat. Kalau Anda mau mencatat silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama-tama di dalam surat Al-A'raf. Ayat nomor 59 sampai 64. Al-A'raf 59 sampai 64. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 76 sampai 77. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat nomor 23 sampai ayat nomor 30. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat nomor 105 sampai 122. Ya, surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara artinya penyair-penyair. 105 sampai 122. Yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat nomor 14 dan 15. Kemudian yang berikutnya lagi. Di dalam surat As-Sofat. As-Sofat. Ayat 75 sampai 82. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Qamar Al-Qamar ayat 9 sampai 17. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam surat Nuh, satu surat penuh. Surat Nuh ya, satu surat. Membahas tentang kisah Nabi Nuh semuanya. Yaitu tentang kisah-kisah Nabi Nuh, kemudian juga ada di beberapa ayat lain penyebutan nama beliau. Penyebutan nama beliau itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Ah, di antaranya di dalam surat An-Nisa 163 sampai 165. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am 83 sampai 87. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat nomor 70. Surat Ibrahim ayat nomor 9 surat Al-Isra Al-Isra ini juga punya nama Bani Israel ayat 3 dan ayat 17 3 dan 17 kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Kemudian juga di dalam surat Sad, Sad ayat 12 sampai 14. Di dalam surat Ghafir. Surat Ghafir. Ini juga punya nama surat Al-Mu'min. Ayat 5 sampai 6. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syura. Ayat nomor 13. Asy-Syura, Asy-Syura ya, 13. Kemudian di dalam surat Qaf. Ayat nomor 12 sampai 14. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 46. Az-Zariyat 46. Di dalam surat An-Najm ayat 52. Di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 26. Di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 10. Ya, itu banyak sekali ya. Silakan nanti dibaca, dihayati, direnungkan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Dan sekarang saya akan memulai kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Semoga salam sejahtera terlimpahkan kepada beliau dan juga kepada para nabi semuanya terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi. Ini adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada waktu itu manusia semakin banyak di muka bumi yang indah ini. Jumlah mereka semakin banyak dan bermacam-macam nasab garis keturunan mereka sehingga lewat masa yang panjang bertahun-tahun setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam. Setelah sekian lama dari wafatnya Nabi Idris alaihi salam, manusia jauh dari agama mereka. Mereka lupa bahwa di sana ada Tuhan, ada Rob, yang melihat mereka, yang mengawasi mereka. Yang dia adalah pencipta mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka semua telah lupa bahwa dia, Tuhan itu, Allah subhanahu wa ta'ala, adalah satu-satunya yang berhak diibadai dan bahwasanya yang wajib atas mereka adalah mengesakannya, menyembahnya dan taat kepadanya sehingga mereka mendapatkan ridhonya dan mereka beruntung sukses mendapatkan syurganya. Di samping mereka telah jauh daripada ketaatan kepada Rabbul Alamin, Rabb Tuhan semesta alam di sana ternyata masih ada orang-orang soleh yang dikenal dengan ketakwaan mereka, ibadah mereka, istiqomah mereka, sikap wara atau wirai mereka. Orang-orang soleh itu selalu menasehati manusia. Memberikan bimbingan dan arahan kepada jalan yang lurus. Orang-orang soleh itu bernama kuat. Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Yang diabadikan nama-nama mereka itu di dalam surat Nuh. Kelima orang-orang soleh itu memperbaiki, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Agar supaya mereka semua taat kepada Allah. Dan ternyata dakwah mereka mendapatkan hasil yang baik kepada kaum-kaum mereka. Sampai akhirnya orang-orang soleh itu, para ulama tersebut meninggal dunia. Karena memang sudah datang ajal mereka. Tatkala para ulama itu sudah meninggal dunia. Maka manusia mulai terputuskan dari nasihat, dari peringatan, dari bimbingan, dari petunjuk. Akhirnya manusia mulai lupa sedikit demi sedikit. Mulai jauh dari agama Allah, setapak demi setapak. Bertambahlah kelalaian mereka, bertambahlah jauhnya mereka, bertambahlah penyimpangan mereka. Sampai akhirnya manusia itu kufur, ingkar kepada Allah dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengherankan saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah, sungguh mengherankan yang terjadi ini. Sungguh mengherankan. Namun inilah tipu daya setan. Inilah was-was godaan setan yang terkutuk itu. Yang memang setan telah bersumpah jauh-jauh hari untuk menyesatkan manusia semuanya. Bagaimana caranya setan menyelewengkan mereka? Setan datang kepada mereka memberikan was-was bisikan-bisikan. Mereka-mereka yang meninggal dunia itu, yaitu Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Wahai manusia sekalian, ini kata setan kepada mereka. Kalau kamu menghormati orang-orang soleh itu, kalau kamu memuliakan orang-orang soleh itu, dan kamu cinta kepada orang-orang soleh itu, para ulama itu, maka kamu buat patung-patung mereka. Kamu buat gambar-gambar mereka. Sehingga kalau kamu nanti ingat patung, melihat patung itu, melihat gambar itu, kamu ingat orang soleh itu. Kamu ingat ketakwaan mereka, kamu ingat kebaikan mereka. Sehingga kamu menjadi ingat kepada Allah sehingga kamu nanti akan bisa mencontoh mereka. Subhanallah, ini adalah tipu daya syaitan. Kalau kamu mengaku cinta kepada orang-orang soleh itu, kepada para ulama itu, kamu buat patung-patung mereka, gambar-gambar mereka, untuk nostalgia supaya ingat mereka, kebaikan mereka, ketakwaan mereka, dan kamu bisa mencontoh mereka semuanya. Akhirnya ternyata setan yang terkutuk itu berhasil menipu manusia. Manusia saat itu membuat patung, membuat gambar-gambar orang-orang soleh. Mula-mula tujuannya hanya untuk sebagai bukti cinta, untuk nostalgia, untuk mengingat-ingat mereka supaya ingat ibadah kepada Allah. Akhirnya lewat beberapa tahun, generasi ganti generasi. Lalu setan datang kepada mereka pula, setan yang terkutuk. Memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan. Wahai manusia, tahukah kamu apa itu patung-patung, apa itu gambar-gambar? Dahulu bapak-bapakmu, nenek moyangmu menyembah itu. Menyembah gambar-gambar itu, menyembah patung-patung itu kalau minta kepada Allah perantara gambar-gambar dan patung-patung itu. Akhirnya terjadilah penyembahan kepada berhala. Mereka lupa beribadah kepada Allah. Dan inilah sejarah penyimpangan, kesyirikan dalam kehidupan manusia. Penyimpangan beragama. Penyimpangan dalam arti menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan akidah dalam sejarah manusia inilah yang pertama kali. Mula-mula tipu daya setan untuk cinta kepada orang soleh yang berlebih-lebihan melampaui batas hulu sampai akhirnya menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terutama kepada adik-adikku, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan seorang pun dari hamba-hambanya. Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya, anugerahnya, karunianya kepada hamba-hambanya. Allah mengutus kepada mereka para rasul, para nabi untuk mengajarkan kepada mereka jalan yang benar, memberikan arahan kepada mereka ke jalan yang lurus untuk mengingatkan mereka dari kelupaan, dari kelalaian untuk menjadikan jalan mereka menjadi lurus setelah bengkok. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul kepada suatu kaum, tentu saja Allah memilih yang terbaik saat itu. Orang yang terbaik saat itu. Yang dikenal oleh manusia dengan ketakwaannya, kebaikannya, dan sikap waroknya, wiroinya. Ya, Allah memilih para rasul dari orang-orang yang dikenal berakal sehat dan berakhlak agung. Agar supaya dia bisa memfungsikan akalnya. Dan dengan akhlak itu dia berdakwah. Sehingga dakwahnya bisa diterima oleh kaumnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengutus para rasul yang mempunyai sifat demikian. Berakal sehat, berpemahaman yang baik, berilmu yang luas. Sehingga ah, berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Mengesahkan Allah, taat kepada Allah. Dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Saat itu yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dikenal orang yang beriman, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Beliau mulai berdakwah mengajak manusia kepada Islam, kepada iman, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak kaumnya ibadah kepada Allah saja, menjauhi berhala-berhala itu yang tidak membawa manfaat dan tidak pula membawa madarat. Nabi Nuh berdakwah, "Ya qaumi, inni lakum nadhirun mubin, an i'budullaha wattaquhu wa ati'un." Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata untuk kamu supaya kamu beribadah kepada Allah kamu bertakwa kepada Allah dan kamu taat kepada Allah yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma pasti Allah mengampuni dosa-dosamu dan memberikan kepada kamu batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan Nabi Nuh berdakwah mengajak manusia ibadah kepada Allah saja mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan berhala-berhala itu yang tidak ada artinya, yang tidak membawa manfaat dan tidak pula membawa madarat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka menjawab seruan Nabi Nuh dengan pembangkangan, dengan pengingkaran, dengan perdebatan, dengan ancaman, dan mereka menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang macam-macam. Dianggap Nabi Nuh orang bodoh, orang tersesat, dan orang nyimpang. Sebagaimana hal itu diterangkan oleh Allah diantaranya di dalam surat Al-A'raf. Nabi Nuh hanya mengajak mereka. Ya kaumi, ya kaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alikum adab yawmin azim. Hai kaumku, ibadalah kepada Allah. Kamu tidak ada Tuhan yang hak yang lain selain Allah. Aku takut atas kamu ada pada hari yang dahsyat nanti. Ternyata kaumnya menjawab, Inna lana naraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, kami melihat bahwa kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Seorang nabi dituduh sebagai orang yang tersesat. Nabi Nuh menjawab dengan penuh sabar, dengan penuh santun. Qala ya qaumi laisa bi dalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun hai kaumku Aku bukan orang yang tersesat. Hanya saja aku ini adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin. Aku menyampaikan risalah dari Tuhanku. Aku menasehati kamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Nabi Nuh diledek, dihina. Pengikut-pengikut Nabi Nuh kebanyakan orang-orang. Orang-orang kaum lemah. Orang-orang uh, yang dianggap sebagai orang bodoh. Kaumnya, para pembesar, orang-orang kaya yang sombong-sombong mengatakan, Ma naraka illa basyaram mitlana, wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum aradhiluna badir ra'i. Hai Nuh, Tiadalah kami melihat kamu, melainkan kamu manusia biasa seperti kami. Dan tiadalah kami melihat pengikutmu, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh saja, yang lekas percaya begitu saja. Dituduh kaumnya Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh, orang-orang bodoh yang lekas percaya. Padahal ini adalah kelebihan. Orang yang lekas percaya kepada kebenaran itu adalah baik. Tanpa pikir-pikir dahulu, yang penting benar dari Allah, iman, sami'na wa ata'na, ini adalah pujian tapi orang-orang sombong mengatakan, kamu bodoh, kenapa kamu tidak mengkritisi? Tidak mengadakan studi kritis dulu. Kebenaran tidak memerlukan studi kritis. Kemudian mereka juga menuduh Nabi Nuh berdusta. Nabi Nuh dituduh pembohong. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Wahai Nuh, kami melihat bahwa kamu tidak mempunyai keutamaan apapun atas kami Bahkan kami menyangka kamu adalah kamu adalah pendusta. Nabi Nuh dituduh pendusta. Subhanallah. Mari kita lihat para pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Inilah para nabi, inilah para rasul dituduh macam-macam. Dituduh sebagai orang yang tersesat. Dituduh sebagai uh, orang-orang uh, orang -orang yang hina, yang rendah, yang murahan, yang tidak punya keutamaan dituduh sebagai orang-orang yang pendusta dan macam-macam. Ya, diolok-olok, diejek-ejek, dihina, dicaci maki, diganggu, disakiti. Inilah sunnatullah. Ini adalah hukum Allah. Siapapun yang berdakwah menegakkan kebenaran harus siap untuk mendapatkan semua itu. Nabi Nuh alaihi salam meneruskan dakwahnya. Beliau tetap berdakwah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala-berhala itu dan patung-patung itu. Tapi ternyata kaumnya tidak bertambah kecuali penyimpangan, penyelewengan dan pembangkangan. Mereka terus-menerus dalam kekafiran mereka dan kesyirikan mereka terhadap Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya itu saja, mereka amat sangat sombong. Kalau Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka dengan tangan mereka dan mereka menutup wajah mereka dengan kain mereka sehingga mereka tidak mendengar dan tidak melihat Nabi Nuh alaihissalam. salam. Allahu akbar. Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Betapa menyakitkan seorang nabi diperlakukan seperti ini. Nabi Nuh berbicara, mereka tutup telinga mereka rapat-rapat dan mereka tutup wajah mereka supaya tidak mendengar dan tidak melihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sampai mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ya rab sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku pada waktu malam dan siang ternyata dakwahku seruanku tiadalah menambah mereka kecuali lari tambah lari mereka dan tiap-tiap aku berdakwah kepada mereka mengajak mereka supaya engkau ampuni mereka, wahai Rob. Mereka menjadikan tangan mereka ditutupkan di telinga mereka, dan mereka tutupkan kain mereka di wajah mereka, dan mereka benar-benar amat sangat sombong, wahai Allah. Luar biasa. Ternyata kaumnya Nabi Nuh tambah sombong, tambah melampaui batas. Sampai-sampai mereka menantang Nabi Nuh. Hai Nuh, kalau kamu memang nabi yang betul-betul nabi, turunkan bala, turunkan adab. Kamu jangan ngomong saja, Nuh. Turunkan adab. Allahu Akbar. Nantang. Ya Nuhu, qad jadaltana fa'aktarta jidalana, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Hei Nuh, kamu sudah banyak berdebat, banyak bicara. Langsung saja turunkan janji-janji Tuhanmu, ancamannya. Turunkan balak. Kami nantang. Kalau kamu benar wahai Nuh, turunkan balak. Allahu Akbar, luar biasa. Ini adalah kesombongan yang benar-benar luar biasa. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah satu kaum yang meminta disegerakan turunnya azab, melainkan pasti Allah segera menurunkan kepada mereka azab itu. Sekonyong-konyong, tiba-tiba tanpa mereka menyadari, tanpa mereka mengetahui balak turun. Demikian pula yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka alfasanatin illa khamsina ama. Seribu kurang lima puluh. Sembilan ratus lima puluh tahun Nabi Nuh berdakwah. Sembilan ratus lima puluh tahun bukan waktu yang singkat. Tapi itu adalah waktu yang cukup lama. Namun hasilnya fama amana ma'ahu illa qalil. Tiadalah yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit saja. Sedikit yang beriman. Sebagian ulama menyebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orang. Padahal beliau dakwah 950 tahun. Berarti sekian tahun dakwah cuma dapat orang satu. Sabarnya luar biasa. Nabi Nuh bersedih Sedih bukan karena apa-apa, tapi sedih karena mereka tersesat, kaumnya tersesat. Nabi Nuh merasa ikut gelisah karena mereka bakal sengsara kaumnya. Nabi Nuh berdoa, mohon kepada Allah dan mengadukan kepada Allah tentang kekafiran kaumnya, kebodohan mereka dan pembangkangan mereka. Tentang orang-orang beriman cuma sedikit Padahal beliau sudah berdakwah maksimal. Semua sarana, semua cara, semua waktu telah ditempuh semuanya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, "Annahu la yu'mina min qaumika illa man aman." Wahai Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman daripada kaummu, daripada kaummu kecuali yang sudah beriman saja. Allah memberikan wahyu seperti ini. Hai Nuh, percuma kamu dakwai mereka, mereka tidak mungkin iman. Sudah, mereka tidak mungkin iman lagi. Setelah itu Nabi Nuh baru yakin bahwa tidak bisa diharapkan keimanan kaumnya lagi. Akhirnya Nabi Nuh berdoa untuk kehancuran kaumnya yang kafir itu. Karena tidak bisa diharapkan lagi kebaikan mereka. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan uh, di muka bumi ini. Uh, kampung-kampung, uh, tempat-tempat bagi orang kafir sedikitpun. Karena kalau engkau sisakan, Ya Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan tiadalah mereka melahirkan kecuali orang-orang yang berdosa dan kafir. Percuma saja, mereka sudah kafir, amat sangat kafir. Dan mereka selalu memberikan wasiat-wasiat kepada anak-anaknya untuk kafir, untuk ingkar. Sehingga tidak bisa diharapkan sedikit pun kebaikan mereka dan anak cucu mereka. Benar-benar mereka sudah kafir dan anak cucunya semuanya. Ini adalah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Dikabulkan doanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Nabi Nuh dan pengikutnya dan kaumnya mulailah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat perahu yang besar. Mengumpulkan kayu-kayu, paku-paku dan yang lainnya. Untuk disusun menjadi sebuah perahu yang besar. Ternyata kaumnya Nabi Nuh yang kafir, mereka mengolok-olok, mereka mengejek, mereka menghina. Mereka mengatakan, Ya Nuh, sirta najjaran ba'da'an kunta nabiya. Hai Nuh, kamu sekarang jadi tukang batu. Padahal kemarin kamu nabi. Subhanallah, dihina lagi. Hai Nuh, kamu kemarin nabi, sekarang kok jadi tukang batu. Kenapa? Tidak laku ya jadi nabi. Dihina, dilecehkan. Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh hanya mengatakan, Intas kharu minna, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu sekarang mengejek kami, nanti datang saatnya kami akan mengejek kamu. Ya. Balasan setimpal dengan perbuatan. Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pembuatan kapal itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam kapal itu semua orang-orang yang beriman. Bahkan semua makhluk-makhluk hidup, binatang-binatang dimasukkan juga ke dalamnya. Semuanya masuk. Setelah semuanya masuk, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan menurunkan bencana kepada bumi kepada bumi untuk memberantas orang-orang kafir yang berada di muka bumi saat itu. Hatta idza jaa amruna wa farat nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Semuanya dinaikkan perahu. Semuanya berpasang-pasangan orang-orang yang beriman sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan kurang dari 80 orang. Masuk semuanya, binatang-binatang dimasukkan. Kemudian terjadilah janji Allah. Terjadilah janji Allah. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. al arda uyuna. Faltaqal ma'u ala amrin qad kudir. Langit menurunkan hujan yang demikian dahsyat. Bumi memancarkan air yang demikian luar biasa. Sehingga air dari bumi ketemu dengan air dari langit. Banjir dahsyat di dunia saat itu. Perahu mulai naik ke atas. Kemudian terjadilah gelombang-gelombang dahsyat. Ombak-ombak yang luar biasa. Menenggelamkan orang-orang kafir. Mencerai beraikan mereka. Nabi Nuh dan pengikutnya yang berada di dalam perahu itu melihat orang-orang kafir tenggelam. Ternyata anaknya Nabi Nuh tidak mau ikut perahu. Anaknya Nabi Nuh tidak mau, dia tidak mau beriman. Disebutkan oleh sebagian riwayat namanya adalah Kanaan. Ini adalah hidayah. Hidayah taufik. Nabi Nuh sudah berdakwah, ternyata anaknya tidak mau. Ini adalah ujian yang berat. Seorang bapak Nabi, anaknya kafir. Nabi Nuh mengatakan, Ya Allah, anakku ya Allah. Nabi Nuh panggil anaknya, Wahai anakku, imanlah kamu kepada Allah. Wahai anakku, naiklah kamu ke perahu. Jangan kamu kumpul orang kafir. Kamu nanti tidak selamat, wahai anakku. Wanada Nuhun ibnahu. Wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya. Begitu perahu berlabuh, semuanya mengucapkan doa naik perahu. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mengucapkan doa itu. Nabi Nuh menasehati anaknya, "Hai hey anakku, dipanggil diajak naik juga." Ternyata anaknya tidak mau. Anaknya membangkang. Anaknya mengatakan, Kala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku tidak mau naik perahu. Aku mau pergi ke gunung. Aku tidak akan tenggelam. Aku akan selamat dari air. Nabi Nuh mengatakan lagi, La asimal yawma min amrillah illa marrahim. Hai anakku, tidak mungkin kamu selamat, tidak mungkin kamu selamat. Kamu harus naik perahu, kamu harus iman. Ternyata anaknya tidak mau. Akhirnya tenggelam. Tenggelam, mulai tenggelam anaknya. Air mas, uh, menenggelamkan kakinya. Menenggelamkan sampai pusarnya air itu. Air sampai berada di tenggorokannya. Tenggelam oleh air, tinggal tangannya saja. Ya Allah, ya Allah. Nabi Nuh tidak tega melihat anaknya tenggelam. Orang kafir akibatnya adalah sengsara. Semua orang kafir tenggelam. Binasa semuanya. Tidak ada satu pun orang kafir saat itu yang selamat akhirnya setelah tujuan Allah terjadi untuk menenggelamkan orang-orang kafir yang amat sangat dolim itu. Maka sekarang sudah selesai ceritanya. Maka perahu itu uh, mulai akan berlabuh di atas bukit. Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan airnya. Langit untuk menghentikan hujan وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين Allah berfirman Hai bumi telanlah airmu dan hai langit hujan berhentilah maka air pun disurutkan perintah pun diselesaikan dan bahtera itu berlabuh di atas bukit judi lalu dikatakan binasalah orang-orang yang dolim. Nabi Nuh masih tidak tega melihat anaknya anaknya bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh tidak tega. Seorang bapak ini adalah sunnatullah. Bagaimana mungkin seorang bapak yang tega melihat anaknya masuk neraka? Tentu tidak tega. Nabi Nuh berdoa lagi. Rabbi inna bni min ahli Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhan, anakku adalah keluargaku. Selamatkan anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Sesungguhnya janjimu adalah benar ya Allah. Engkau adalah hakim yang maha adil. Ternyata Nabi Nuh dilarang oleh Allah berdoa seperti itu. Allah mengatakan, Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal syahilin hai nuh anakmu bukan termasuk keluargamu karena dia kafir dia tidak bisa selamat sesungguhnya perbuatan anakmu tidak baik sebab itu jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya wahai nuh aku peringatkan kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Ya Allah, memang Nabi Nuh manusia punya perasaan tidak tega. Perasaan manusia ingin anaknya, keluarganya selamat. Lalu ditegur oleh Allah. Begitu ditegur oleh Allah, langsung Nabi Nuh mohon ampun. Nabi Nuh berdoa, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin." Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, pasti aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Nabi Nuh diampuni oleh Allah. Kemudian Bahtera itu uh, berada di Bukit Judi, berlabuh di sana. Kemudian Nabi Nuh dan semua pengikutnya turun dari bahtera itu dengan selamat. Selamat dan kemudian mereka oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Para pendengar setia radio dakwah Islamiah dimanapun anda berada. Semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda. Semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Demikianlah kisah tentang seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang menghabiskan umurnya untuk berdakwah, mengajak kepada tauhidullah, mengajak agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dakwahnya disambut dengan pembangkangan, pengingkaran dan kesombongan tidak beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Tapi beliau terus berdakwah hampir seribu tahun, yaitu 950 tahun. Akhirnya Allah menghukum orang-orang kafir itu dengan hukuman yang sangat dahsyat. Orang-orang yang kafir itu ditenggelamkan semuanya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dari umat-umat semuanya sampai hari kiamat. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah merupakan hukum Allah bahwa tiap-tiap orang yang dolim dan yang kafir akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum kiamat dan juga akan dihukum oleh Allah di akhirat dengan azab yang pedih. Orang yang kafir kepada Allah yang mendolimi dirinya dengan kedoliman apapun. Maka dia adalah orang yang tidak beruntung. Dia adalah orang yang gagal dan dia adalah orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Inilah kisah yang sangat indah. Dari kisah ini sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil di samping yang telah diceritakan tadi. Di antara pelajaran itu adalah kita mengetahui sejarah penyimpangan akidah dalam kehidupan manusia di muka bumi ini sejarah penyimpangan akidah dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Yaitu pada masa Nabi Nuh. Yaitu karena mereka cinta kepada orang-orang soleh yang melampaui batas sampai mengkultuskan mereka. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengirimkan para nabi dan para rasul untuk berdakwah. Kemudian juga kita lihat bagaimana Nabi Nuh mendapat sambutan yang sangat menyakitkan itu dari dakwahnya. Dan kita tahu berapa lama Nabi Nuh berdakwah, yaitu 950 tahun. Tapi ternyata yang beriman cuma sedikit. Kita mengetahui pula betapa orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Dan kita mengetahui pula betapa orang-orang kafir dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengetahui bagaimana anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena kafir. Maka bapaknya walaupun Nabi, walaupun Rasul tidak bisa menyelamatkannya sedikit pun. Demikian pula istrinya Nabi Nuh termasuk yang kafir pula. Diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim. Tentang istri Nabi Nuh yang kafir itu. dan untuk menjadi uh, contoh bagi orang-orang istri yang tidak baik. Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa ra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhulan nar ma'a Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua-duanya adalah istri Nabi. Di antara hamba-hamba Allah yang soleh, tapi keduanya berkhianat. Yang dimaksud berkhianat di sini adalah kafir tidak mau beriman. Maka suaminya walaupun Nabi tidak bisa menolong istrinya dari adab Allah sedikit pun. Dan kedua istri itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Inilah cerita yang singkat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi cerita alternatif untuk anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mitra Pengasih 100,5 Dawa Islam yang FM Baru saja kita ikuti bersama Kajian disampaikan oleh Ustaz Abdullah Habrami Dari kesempatan malam hari ini kami lanjutkan di sesi pertanyaan Bagi Anda yang bertanya, Anda ingin sharing Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center Di 081334183554 Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini agar kajian di kesempatan malam hari ini lebih fokus dengan tema yang kita angkat. Dan sembari kami tunggu buat Anda yang gabungan, eh, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Dan pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Pak Kiai, apakah melukis dan membuat patung makhluk bernyawa termasuk di dalam dosa-dosa besar? Dari Eko di Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد Memang benar melukis atau membuat patung makhluk bernyawa termasuk dosa besar Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka untuk menghidupkan makhluk-makhluk bernyawa yang mereka gambar atau mereka buat patungnya. Nanti hari kiamat Allah mengatakan ahyu ma khalaqtum, kamu hidupkan yang telah kamu ciptakan itu dan tentu tidak akan bisa. Dan juga Rasulullah mengatakan asyaddun nasi adaban. Mereka adalah manusia yang paling keras siksanya. Yang membuat patung-patung makhluk bernyawa atau melukis makhluk bernyawa. Itu dilarang karena bisa berdampak kepada kesyirikan walaupun tidak sekarang tapi di kemudian hari. Iya. Fadal. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh kita mengabadikan gambar orang tua kami yang sudah wafat dan apakah hukumnya? Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innal innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa. Jadi gambar makhluk bernyawa yang dipajang di rumah, malaikat tidak masuk rumah itu, malaikat rahmat. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya Pak Kiai mentransfer penyakit ke binatang, apa itu bentuk penyimpangan atau itu termasuk syirik samar? Mohon penjelasannya, makasih tak terhingga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Ini adalah penyimpangan dan ini adalah kedoliman. Orang sakit, penyakitnya ditransfer, dipindah ke binatang. Ini dolim. Binatang menjadi sakit. Kemudian juga ini adalah penyimpangan. Ini adalah cara pengobatan yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak wajar. Alternatif yang dilarang ini. Berobatlah dengan cara yang wajar, dengan pengobatan medis dan pengobatan-pengobatan yang syar'i. Jangan yang seperti ini. Ini mengandung unsur kedoliman. Apalagi biasanya dibantu dengan jin. Dan jin itu minta syarat-syarat yang nimpang, yang nyeleweng. Yang arahnya kepada kesyirikan. Dan arahnya kepada uh, menjadikan orang cacat atau yang lainnya. Jadi jangan dilakukan pengobatan seperti itu. Jangan korbankan akidah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzku yang baik. Hewan-hewan apa saja yang dibawa Nabi Nuh dalam kapalnya? Apakah termasuk dinosaurus? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku yang baik, mengenai hewan apa saja tidak diperinci. Yang jelas disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dimasukkan ke dalamnya itu binatang-binatang, ada burung dan yang lain-lainnya. Ya, tidak disebut secara terperinci ya. Yang jelas makhluk hidup dimasukkan ke dalamnya supaya enggak ikut tenggelam karena mereka tidak berbuat salah. Dinosaurus bagaimana? Wallahu alam, dinosaurus ada betulan apa enggak? Apakah itu hanya mitos-mitos saja? Apakah benar-benar ada? Wallahu alam, kita enggak tahu. Pokoknya diselamatkan binatang-binatang dan orang-orang yang beriman, berpasang-pasangan sehingga nanti setelah selamat semuanya berkembang biak lagi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai dan kami rindukan karena Allah Subhanahu wa taala. Doa apakah yang harus saya baca supaya dapat sabar beribadah kepada Allah? Terima kasih atas bimbingan Ustaz selama ini dari Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ini dari saudara Rudi. Lama tidak ketemu. Lama tidak muncul saudara Rudi ini. Semoga Allah menjadikan Anda istiqomah. Bagaimana supaya sabar? Supaya sabar Anda harus memahami hakikat kehidupan dunia. Untuk apa kita dilahirkan ke dunia? dan kemudian kemana kita akan pergi nanti. Perjalanan panjang menuju alam kubur. Di sana ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Kemudian sampai kiamat nanti. Kiamat, ada hisab. Perjalanan panjang kiamat nanti. Ada orang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ada yang dengan tangan kiri dari belakang punggung. Mudah-mudahan kita anda juga Pak Rudi nerima dengan tangan kanan, berarti ahli surga. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Perjalanan panjang. Dunia ini sebentar. Jangan kita tertipu, terlena oleh yang sebentar. Kita kurbankan yang sebenarnya, yang hakiki. Kemudian juga yang penting adalah lingkungan dan lingkungan. Teman-teman Anda itu penting. Salah milih teman bahaya. Teman bisa mengajak orang baik, teman bisa mengajak orang buruk. Karena teman itu menarik, menarik, menarik temannya, ditarik kemana. Ya, kemudian datanglah ke pengajian, majelis taklim. Itu adalah majelis iman, menambah iman, meningkatkan iman. Kalau orang hadir majelis taklim, imannya akan bertambah. Ya itulah rasa saya banyak doa kepada Allah. Doa ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya terus, karena hati berbolak-balik. Hati dinamakan kolbu, li'annahu yataqallab, karena dia berbolak-balik. Sedetik begini, sedetik begitu. Terus minta kepada Allah. Ketika anda baca fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Bayangkan ya Allah, jadikan kami istiqomah ya Allah di atas jalan yang lurus. Anda baca itu dalam sholat 17 kali. Insya mudah-mudahan Anda oleh Allah dijadikan sabar istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa bisa ketemu di akhirat Nabi Nuh sama anaknya Kanan, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Nabi Nuh di akhirat nanti tentu saja tidak bisa ketemu dengan anaknya Kanan. Kenapa? Nabi Nuh Islam anaknya kafir. Tidak bisa ketemu. Ini masalahnya masalah agama, akidah. Bukan masalah hubungan keluarga. Kalau beriman ketemu. Kalau tidak beriman tidak ketemu. Orang kafir di neraka, orang beriman di surga. Ya, itu bahayanya orang kafir. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewanti-wanti keluarganya semuanya, dipanggil semuanya keluarganya sampai-sampai putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam beliau mengatakan ya Fatimah binta Muhammad i'mali li nafsik fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, beramallah kamu untuk dirimu sendiri karena aku tidak bisa nolong kamu dari adab Allah kalau kamu tidak beriman, kalau kamu tidak beramal. Seperti itu. Jadi Nabi Nuh tidak ketemu anaknya. Kenapa? Anaknya kafir. Ya, seperti itu. Ya, orang kafir itu di neraka, orang Islam, orang beriman di surga. Ya. Fadol. Amalan apa yang bisa kita ambil Ustaz tentang kesabaran Nabi Nuh yang bisa dicontoh? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang bisa diambil tentang kesabaran Nabi Nuh, ya sabar Nabi Nuh itu sabar. Yang penting adalah kita mengerjakan kewajiban kita, kewajiban berdakwah, mengajak orang dengan cara yang terbaik, semua cara, semua sarana telah ditempuh, seperti itu. Soal hasil itu urusannya Allah. Mau iman, mau tidak iman, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha. Ya inilah memang kehidupan dunia Nabi Nuh dihina, dicaci maki, dikatakan tersesat, dikatakan bodoh, dikatakan hina, dikatakan rendah, dicaci maki, ya, ya itulah biasa. Nabi Nuh digitukan, apalagi kita. Nabi Muhammad SAW juga diperlakukan seperti itu, apalagi kita. Allah juga dicaci maki, apalagi kita. Ya itu memang harus sabar, hidup harus sabar. Tidak sabar, kita tidak bisa hidup nikmat. Sabar dan syukur itu harus. Orang iman kalau tidak ada sabar sama dengan badan tidak ada kepalanya. Kalau orang punya badan tidak ada kepalanya, ya tidak bisa, tidak bisa hidup. Al iman as min al iman bimanzilat bimanzilatir ra's al jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam tubuh. Ya, tubuh tidak ada kepalanya tidak bisa hidup. Seperti itu, Masya Allah. Ya memang harus sabar. Sabar itu ya sabar yang aktif ya. Sabar, berusaha, ulet, berjuang, terus, pantang menyerah, pantang mundur, mencari ridho Allah. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Anda dan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan yang saya rindukan petuahnya. Alhamdulillah pengajian dimulai lagi. Semoga selalu diberi kesehatan istiqomah. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته أحبك الذي Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai kami semuanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah terima kasih doa-doanya Semoga hidup kita bermanfaat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya terus istiqomah dan ikhlas sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum, Afan Ustadz, mohon dijelaskan lagi tentang orang-orang saleh yang dijadikan patung tersebut sebelum diutusnya Nabi Nuh atau saat Nabi Nuh sudah ada. Syukron wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu ada beberapa versi dari ahli dari para sahabat, dari para mufassirun. Sebagian mengatakan mereka juga merupakan kaumnya Nabi Nuh. Sebagian mengatakan mereka sudah ada semenjak sebelum Nabi Nuh. Yang jelas e, nama-nama mereka adalah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Jadi sebagian mengatakan mereka juga merupakan kaum Nabi Nuh, orang-orang soleh. Istilahnya kalau sekarang ini ya para para ulama lah. Dia mengatakan semenjak sebelum Nabi Nuh. Nah, seperti itu. Yang jelas yang kita ambil ceritanya di sini adalah bahwasanya di antara tipu daya setan adalah menjadikan seseorang atau manusia mengkultuskan orang lain. Yang akhirnya menjerumuskan kepada kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita harus sami'na wa ata'na pada apapun yang datang dari Allah. Tapi kadang-kadang dalam diri muncul pertanyaan, apakah ini adalah kebenaran? Bagaimana cara menghadapinya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu dikatakan beriman dengan iman yang benar kalau dia itu sami'na wa atokna kepada Allah. Tanpa banyak protes. Faham, tidak faham, ngerti, tidak ngerti, tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, sami'na wa atokna. Kalau dari Allah, saya percaya. Ya. Adapun kadang timbul waswas was itu dipadamkan. Dipadamkan, dihilangkan. Dihilangkan. Anda mengatakan aman tu bila aku iman kepada Allah. Karena orang itu dikatakan hebat dalam imannya hebat dalam imannya kalau dia mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tapi dari Allah dia percaya. Contoh yang paling gampang. Seperti orang haji ketika melempar jumroh. Melempar jumroh itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak masuk akal. Apa ini? Datang dari Indonesia, jauh-jauh, bayar uang banyak. Eh, di sana berjubel. Ya, berjubel, saling apa namanya, berebut untuk melempar batu. Apa itu? Tidak masuk akal itu. Tapi kita iman, kita percaya. Karena Allah memerintahkan begini, Rasulullah mencontohkan begini, saya sami'na wa ah, itu hebat, itu iman. Kalau masih dimasukkan akal bisa, ini masuk akal, ah, gampang. Kalau masuk akal sesuatu yang biasa, lumrah. Masuk akal, ah, logika, rasional, lumrah kalau kita iman. Yang hebat itu enggak, enggak masuk akal, tapi kita iman. Yang penting benar ya, dan benar itu adalah Al-Quran Wasunnah, sunnah. Al-Quran dan hadis sahih itu adalah benar Eh, nggak usah di kritis. Itu kritis. Kalau ada orang mengkritisi Al-Quran, nah, ini orang yang yang ya mohon maaf ya kalau ibaratnya listrik itu koslet. Jadi otaknya koslet, nggak beres, perlu diluruskan. Perlu dipanggilkan eh, orang-orang uh, ahli listrik. Iya, Fadol silakan. Assalamualaikum, apakah foto yang biasa dipajang di dinding termasuk kategori lukisan dari batu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud uh, yang dipajang di rumah itu makhluk bernyawa ya, dipajang. Lukisan atau foto kalau dipajang itu tidak boleh. Dipajang di rumah tidak boleh. Karena hadisnya jelas. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Gambar makhluk bernyawa. Ya, gambar makhluk bernyawa, foto, lukisan sama saja. Makhluk bernyawa jangan dipajang. Dipajang di rumah tidak boleh. Nanti malaikat rahmat tidak masuk ke dalamnya. Bentar ya. Iya, fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik saya telah kufur atau murtad. Saya ingin ia kembali Islam. Apa yang harus saya lakukan sedang ia jauh di pulau lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Ya ini adalah musibah ya. Musibah adiknya murtad. Ini musibah ya. Dan anda sebagai kakak wajib mendakwai dia. Walaupun dia sekarang tempatnya jauh di pulau lain. Kalau anda ada rezeki datang ke sana. Dakwai adik anda. Dakwai dengan cara terbaik. Anda kirim surat, kirim SMS, Anda telepon adik Anda untuk didakwai dengan cara terbaik. Atau kalau Anda tidak mampu, maka Anda hubungi orang-orang di sekitar sana, di pulau tempatnya adik Anda itu. Mohon minta tolong, tolong Anda dakwai adik saya karena dia murtad. Jadi Anda berusaha maksimal untuk menyadarkan kembali adik Anda. Bagaimanapun juga ini adalah urusan akhirat. Ini adalah urusan surga dan neraka. Yang diharapkan dari Anda adalah dakwah maksimal untuk mengajak adik Anda masuk Islam lagi, tidak murtad. Mudah-mudahan Allah menolong Anda, membantu Anda untuk bisa mendakwai adik Anda dan mudah-mudahan adik Anda Allah diberi hidayah untuk kembali kepada Islam sehingga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bentar ya. Iya, kontol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon diulang surat yang meriwayatkan Nabi Nuh yang kedua setelah Al-A'raf dan jazakumullah khairan kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi tadi itu Al-A'raf ya, ayat 59 sampai 64. Nah, kemudian setelah itu surat Yunus. Surat Yunus, Yunus ya, Nabi Yunus ayat 71 sampai 73. Yaitu yang Anda tanyakan ya. Insya Allah bisa didengarkan lagi besok. Setelah dikir pagi silahkan. Bagi yang tadi terlewatkan bisa mendengarkan besok. Dicatat ayat-ayatnya. Anda baca dan Anda renungkan. Banyak pelajarannya nanti. Banyak. Betapa kesabaran Nabi Nuh. Betapa penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Ya, mudah-mudahan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum, apa saya mau tanya? Uh, kalau cara berdakwah kepada teman non muslim harus bagaimana dan apa hikmahnya menurut Islam? Hukumnya ya. Hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dakwah. Islam ini agama untuk dunia, untuk semuanya. Sehingga seruan-seruan di dalam Al-Quran itu selalu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya nas hai, orang, hai manusia. Untuk seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk rahmat alam semesta semuanya. Ya didakwai. Ya dakwah bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Anda tunjukkan sebagai muslim yang baik ya. Sehingga dia simpati kepada Islam. Oh, Islam itu baik ya. Saya kok senang sama Islam. Nah, kemudian Anda ah, diajak diskusi, diskusilah dialog santai dengan catatan Anda harus punya ilmu yang kuat. Anda punya ilmu yang diskusi santai, dialog santai. Ayo kita dialog ayo santai ayo. Itu kalau agamaku begini, bagaimana kalau agamamu? Lalu dia terangkan agamanya. Kemudian kita ah, jelaskan syubhat-syubhat yang ada di agamanya. Ya, seperti misalnya tentang Trinitas tiga dalam satu, satu dalam tiga. Nabi Isa katanya anak Tuhan, macam-macam lah. Nah, itu dibantah dengan cara logika, logika mereka nggak bisa nggak akan bisa berkutik karena mereka paling bingung kalau masalah trinitas di diungkit-ungkit begitu ya dan saya anjurkan Anda kalau ingin dakwah kepada mereka Anda baca ya buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Dedat Ahmad Dedat itu ada terjemahannya Anda baca ya, itu insya Allah enak untuk dialog kemudian juga buku yang ditulis oleh eh, Kiai Haji Bahauddin Mudori itu bagus ya dialog dengan uh, temanku yang Kristen atau apa itu Ki iya, Haji Bahauddin Mudori. Itu Anda baca. Untuk bahan ketika Anda diskusi dengan orang non-muslim itu. Enggak usah maksa-maksa. La ikroh hafidin, enggak ada paksaan dalam agama. Cuman dialog, diskusi ya, dengan cara yang sehat. Ya, supaya orang itu selamat. Kasihan. Kalau orang harus masuk neraka karena enggak mau iman, kasihan. Jadi kita selamatkan eh, domba-domba uh, yang tersesat. InsyaAllah mudah-mudahan mau kembali ke jalan yang lurus. InsyaAllah. Bentar ya. Iya. Fadl. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah banjir pada Nabi Nuh memusnahkan seluruh manusia yang musyrik di bumi? Jika kita merupakan keturunan jadi, jadi. jadi kita merupakan keturunan umat Nabi Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. E, memang benar saat itu banjir di permukaan bumi semuanya sehingga manusia musnah semuanya yang ada hanya Nabi Nuh dan kaumnya. Dan kita ya keturunan dari mereka itu memang betul. Kita semua adalah keturunan Nabi, Nabi Adam dan juga Nabi Nuh dan juga umat-umatnya Nabi Nuh itu. Betul itu, betul sekali ya. Karena semuanya orang kafir dibinasakan. Tinggal Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja. Mereka yang hidup dan merekalah yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, uh, eh, aku mau tanya bagaimana cara yang paling baik untuk berdakwah. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, cara yang terbaik ya untuk dakwah itu ya harus belajar fikih dakwah. Fikih dakwah itu penting. Dakwah itu kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Ala basiratin ana wa manittabani. Jadi dakwah itu harus ala basirah, harus atas dasar ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya tiga. Silakan Anda catat, ilmunya ada tiga. Ala basiratin bima yad'u ilaihi yang pertama-tama kita mempunyai ilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Harus punya ilmu, kita harus tahu ini hukumnya apa, tahu semua. Sehingga tidak keliru, sehingga kita tidak mengatakan yang halal sebagai haram atau haram sebagai halal, nggak kebalik nanti. Ini punya ilmu dulu, punya ilmu. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u. Yang kedua, mempunyai ilmu tentang keadaan mad'u. Mad'u itu audiens orang yang kita dakwai. Kita tahu keadaan mereka. Apakah itu orang awam, apakah orang terpelajar, apakah anak jalanan, anak jalanan, apakah ibu-ibu, apakah gadis-gadis, apakah pemuda, apakah orang tua. Ya kita harus tahu ilmu, tahu tahu mereka, tahu mereka, tahu uh, apa yang mereka hadapi, tahu permasalahan mereka, problematika mereka. Jadi mengetahui keadaan mad'u. Yang ketiga, ala basiratin bi dakwah kita mempunyai ilmu tentang cara dakwah. Ah, ini cara dakwah ini. Cara dakwah ini penting. Kebenaran kalau caranya salah ditolak. Kebatilan caranya benar diterima. Nah, itu cara ini penting ya. Caranya, pendekatannya yang enak kalau ngomong itu. Pandai ngambil hatinya orang. Jangan orang itu difonis-fonis. Jangan orang itu dimarah-marahi. Tidak ada orang senang. Orang kalau didakwai cara gitu tidak ada yang senang. Ya. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan memperbudak hati mereka, tunduk mereka kalau kamu baik kepada mereka. Nah, itu ya cara dakwah. Ya, Anda ini perlu banyak baca buku fikih dakwah supaya mengetahui bagaimana cara paling baik untuk berdakwah. Yang penting kita menempuh cara terbaik, hasilnya diserahkan Allah Subhanahu wa taala. Fadhol. Assalamualaikum. Ustaz mana yang lebih utama berdakwah lewat lembaga dakwah atau sendiri-sendiri saja? Manakah yang sesuai tuntunan Rasulullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh ya, dakwah sendiri-sendiri boleh, lembaga dakwah juga boleh. Yang penting tidak boleh fanatik kepada lembaganya, tidak boleh fanatik kepada organisasinya. Tetap kepentingannya adalah kepentingan Islam wal muslimin. Ya, jadi begitu. Jadi sendiri-sendiri, lembaga, yayasan, organisasi, kelompok, semuanya silakan, tidak apa-apa. Tapi tetap cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitas, al-wala kepada Allah, al-barok juga. Jadi begitu. Jadi semuanya boleh, yang penting tujuannya adalah satu, untuk kepentingan Islam wal muslimin, lillahi ta'ala. Ya, pantau silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara tobat untuk orang yang selalu menggambar makhluk yang bernyawa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tobatnya, kalau gambar-gambarnya masih ada, dimusnahkan. Dimusnahkan ya atau diroba lah, diroba bentuknya. Yang eh, kepalanya dihilangkan. Kepalanya dihilangkan ya. Karena yang namanya gambar itu kepala. Asuratu hiyal wajhu. Jadi yang namanya gambar itu kepala. Ada tubuh semuanya, tidak ada kepala, tidak apa-apa. Ada kepala tok, tidak ada tubuh, tidak boleh. Karena yang namanya gambar itu kepala itu loh, itu kepala itu. Wajahnya, wajahnya maksudnya ya. Jadi kalau masih ada ya dimusnahkan, wajahnya itu dirusak ya. Atau di model lain supaya tidak kelihatan wajahnya. Ya taubat menyesal, jangan diulangi lagi. Ya, tidak berbuat lagi, janji nggak akan ngulangi selama-lamanya. Insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah terlanjur dijual ke orang lain ya tidak apa-apa, udah terlanjur mau diapakan. Yang penting Anda sudah taubat kepada Allah dengan taubat yang benar dan istiqomah dalam taubatnya. Ya, mungkin itu dulu. Sebenarnya ini masih banyak yang belum terjawab ya, mudah-mudahan uh, bisa dimaafkan karena di luar materi. Ya, insya Allah dilanjutkan pada waktu yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan uh, berbicara tentang Nabi yang berikutnya silakan Anda ikuti terus kisah-kisah para nabi ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terutama kepada para bapak, para ibu, kepada para pendidik. Untuk bekal bagi anak-anak didik kita semuanya. Allahumma amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang paling berhak untuk selalu diingat dan disebut namamu. Engkau adalah Tuhan yang paling berhak untuk diibadai dan disembah. Engkau adalah yang selalu menolong hamba-hambamu yang memohon pertolongan kepadamu. Engkau adalah maha memiliki yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta kelemah lembutan. Engkau adalah zat yang paling dermawan apabila diminta. Pemberianmu kepada orang yang memintamu amat sangat banyak. Engkau wahai Allah adalah Maharaja. Tiada sekutu bagimu. Engkau Maha Esa. Tiada sainganmu. Semuanya pasti binasa kecuali wajahmu. Wahai Allah, tiadalah seseorang taat kepadamu melainkan dengan izinmu. Tiada seorang pun yang durhaka kepadamu, melainkan engkau mengetahui. Kalau ada orang yang taat kepadamu, engkau terima keta ketaatannya dan engkau syukuri. Kalau ada orang maksiat kepadamu, ya Allah, engkau ampuni. Engkau adalah saksi yang paling dekat dan penjaga yang begitu dekat. Engkau memisahkan antara jiwa manusia dan engkau memegang ubun-ubun manusia semuanya. Engkau catat semua amal manusia. Dan engkau telah menentukan ajal. Wahai Allah, semua yang ada di dalam hati kami tampak nyata di hadapanmu. Semua rahasia rahasia kami, engkau mengetahuinya secara jelas. Wahai Allah, semua yang halal adalah apa yang kau halalkan. Semua yang haram adalah apa yang kau haramkan. Agama adalah apa yang telah kau syariatkan. Semua makhluk adalah makhlukmu. Semua hamba adalah hambamu. Engkau adalah Allah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penyayang. Wahai Allah, pencipta langit-langit dan bumi. Wahai yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang tampak. Wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kami berjanji kepadamu dalam kehidupan dunia ini. Dan kami menjadikan engkau sebagai saksi dan cukuplah engkau sebagai saksi. Bahwasanya kami semua bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulmu. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya. Kami bersaksi ya Allah bahwa janjimu adalah benar. Perjumpaan denganmu adalah benar. Surga dan neraka benar adanya. Dan kiamat pasti terjadi tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan kami bersaksi bahwa engkau akan membangkitkan semuanya dari alam kubur. Kami bersaksi ya Allah, jika engkau menyerahkan diri kami kepada diri kami, maka berarti engkau menyerahkan kami kepada kelemahan, kepada dosa, kepada kesalahan, dan kepada keburukan. Kami tidak percaya ya Allah, kecuali hanya kepada rahmatmu. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Terimalah taubat kami. Engkau adalah maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan yang ada di sisimu. Curahkan kepada kami semua anugerah darimu. Dan sebarkan kepada kami rahmat kasih sayangmu. Turunkan kepada kami semua barokahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Ya mukallifal kulub, tepit kulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin.